الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الزحام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسول الداعي بقوله وفعله إلى دار السلام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابح الظلام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جمع جمعة رحمكم الله Marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sayyid Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Muawanah menjelaskan tentang pentingnya memperbaiki dan mengokohkan keyakinan. Karena jika keyakinan sudah mengakar kuat di dalam hati, maka sesuatu yang gaib seolah-olah menjadi nampak. Sahabat Ali Karomowo Wajihah mengatakan, "Lau kusifal mazdatu yakina." Sekiranya tutup kegaiban dibuka, maka keyakinanku tidak akan bertambah sama sekali. Keyakinan adalah iman yang kuat hingga bagaikan gunung yang tegak, tidak mudah tergoyahkan oleh keraguan-raguan Bahkan perasaan bimbang itu tidak terwujud sama sekali di dalam diri seseorang yang mempunyai keyakinan yang kuat. Pengaruh-pengaruh buruk yang datang dari luar tidak akan sedikit pun bisa mempengaruhinya. Dalam keadaan semacam ini, setan tidak akan dapat mendekatinya, bahkan setan akan lari menghindarinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna setona Layak yafraqu min dilli Umar wa masalaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar Sesungguhnya setan itu akan kabur dari bayangan Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar tidak melewati sebuah jalan melainkan setan akan mengambil jalan yang lain Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah Keyakinan akan menjadi kuat karena beberapa faktor faktor terpenting yang bisa memperkuat keimanan dan keyakinan kita adalah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjelaskan kesempurnaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjelaskan kemandiri kemandirian Allah di dalam memerintah dan dan menguasai. Faktor berikutnya yang bisa Memperkuat keyakinan kita adalah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan kebenaran para rasul yang senantiasa didukung oleh mujizat. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan berbagai bentuk siksaan yang menimpa orang-orang yang yang menentang adanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan hari akhir yang menjelaskan pemberian pahala terhadap orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan penyiksaan-penyiksaan terhadap orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim." Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasannya aku yakni Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu ya, ya Nabi Nabi Muhammad sebuah Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Faktor kedua yang bisa memperkuat keimanan adalah merenungkan keajaiban dan keindahan beberapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami yang ada di dalam segala penjuru bumi dan ada pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Faktor ketiga yang bisa memperkuat keyakinan kita adalah berusaha keras melakukan amal baik secara lahiriah dan batiniah sesuai dengan keyakinan dan kadar kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, itu benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Adapun buah dari keyakinan dan keimanan yang sangat kuat adalah senangnya hati akan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya akan jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah dengan penuh himmah, dengan penuh kesungguhan. Meninggalkan hal-hal yang dapat memalingkan diri dari Allah Subhanahu wa taala mengembalikan setiap kondisi dan keadaan yang terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Buah yang keenam adalah mengerahkan semua daya dan upaya demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Keyakinan dan keimanan merupakan pondasi dan dasar daripada amal. Amal dan akhlak akan selaras dengan kuat dan lemahnya keyakinan, amal dan akhlak akan sesuai dengan sehat dan sakitnya keyakinan kita. Syekh Luqmanul Hakim berkata, "Ya bunayya, la yustata'ul amal illa bil yakin, wa la ya'malul mar'u illa bi qadri yaqini, wa la yaksuru amaluhu hatta yanqusa yaqinuh." Wahai anakku, Amal tidak akan mampu dilakukan kecuali dengan dasar keyakinan. Seseorang tidak akan beramal kecuali sesuai dengan kadar keyakinannya dan ia tidak akan mengurangi kadar amalnya hingga kadar keimanannya mengalami penurunan. Orang-orang yang beriman di dalam keyakinan dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama adalah darajatu ashabil yamin, yaitu membenarkan hal-hal yang gaib dengan kemantapan jiwa namun masih memungkinkan terjadi koyah dan keraguan-raguan akibat pengaruh-pengaruh dari luar. Derajat yang kedua adalah darajatul muqarrabin, yakni adanya iman yang menguasai hati hingga keberadaan hati tidak mungkin mengalami keraguan, tidak mungkin terpengaruh dari luar. Dalam derajat ini sesuatu yang gaib seakan-akan nampak nyata. Derajat ini dinamakan yakin. Yang ketiga adalah darajatu nabiyyin, yakni derajatnya para nabi dan para pewaris nabi. Dalam derajat ini sesuatu yang gaib menjadi nyata, menjadi terlihat. Derajat ini dikenal dengan istilah darajat mukasafah. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melakukan beberapa faktor yang bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim alikum barur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السافي المصفى في المحشر وعلى آله وأصحابه سادة الغرار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فإن طاعته أقوام وأقوى وتزودوا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 ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'in wa Tabi tabi'in man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma Ufir lil Muslimin wal muslimat wal Mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون